Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd Para pemirsa Para Rindu kemuliaan yang menuju kepada ridho Allah subhanahu wa ta'ala pada pertemuan yang lalu kita sudah membicarakan tentang bagaimana kita menjaga wudhu kita. Dan alangkah besar faedahnya orang menjaga wudhu dan itu cirinya orang-orang yang rindu kemuliaan, yang ingin jauh dari kemaksiatan. Maka mari kita amalkan, biasakan kita terus dalam keadaan berwudhu. Kemudian setelah kita membiasakan dengan itu, kita lanjutkan yuk. Salat yang khusyuk. Kita tidak berbicara tentang menjalankan salat. Insya Allah ini semuanya sudah rajin melakukan salat fardu. Insya Allah yang menyaksikan acara ini adalah orang yang tidak pernah meninggalkan sholat. Tapi kita perlu meningkatkan. Tidak cukup kita melakukan sholat. Akan tapi kita ingin melakukan sholat dengan khusyuk, dengan benar-benar hadir hati kita. Adapun masalah sholat yang ditinggalkan oleh seseorang, maka ketahuilah kalau ada orang meninggalkan sholat wajib, sholat fardu, ketahuilah satu sholat yang ditinggalkan cukup untuk masuk neraka jahanam. Satu sholat yang ditinggalkan Allah. Jangan sampai ada di antara kita meninggalkan sholat. Maka ini perjalanan yang orang perindu-perindu kemuliaan ini kita tidak berbicara tentang meninggal tentang kewajiban sholat. Insya Allah sudah melaksanakan kewajiban sholat. Tapi kita ingin berbicara bagaimana kita melakukan sholat dengan benar bagaimana kita melakukan sholat dengan benar. Tapi pun perlu kita mengingatkan, jangan sampai ada meninggalkan sholat. Hei yang pernah meninggalkan sholat, sebelum ajal menjelang mari kita tobat meminta kepada Allah ya Allah bantulah aku untuk menjalankan sholat jangan sampai ya Allah aku meninggalkan sholat ya Allah minta kepada Allah hati-hati dan orang yang meninggalkan sholat hukumannya besar di hadapan Allah di dunia pun harus dihukum memberikan setetes air kepada orang yang tidak sholat hukumnya dosa besar dosa menolong orang yang tidak sholat. Maka harus kita perhatikan pembantu di rumah kita, sholat atau tidak. Karyawan yang bersama kita sholat atau tidak. Jangan enak-enak, wahai bos, untuk sujud, ibadah, umrah. Akan tapi di rumah ada satu pembantu, satu karyawan yang tidak sholat. Itu akan ditumpangkan di atas pundaknya sang bos di saat kelak di akhirat Allah. Semoga semua adalah ahli sholat. Jika ada dari pemirsa yang pernah meninggalkan sholat, semoga setelah hari ini menjadi ahli sholat. Jangan sampai ada yang meninggalkan sholat. Satupun dari mendengar acara ini, menyaksikan acara ini, jangan sampai ada yang meninggalkan sholat. Mari kita mohon kepada Allah, Ya Allah, jika ada yang menyaksikan acara ini orang yang pernah meninggalkan sholat, maka jadikanlah di esok hari ahli sholat dan ampuni dia. Kemudian, mari kita sholat dengan benar, sholat dengan khusyuk. Bagaimana kita bisa sholat dengan khusyuk? Yang pertama adalah minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sholat jika tidak khusyuk sebetulnya kita mengecek Allah Subhanahu Wa Taala. Memang susah. Mari kita yang pertama untuk menghadirkan sholat yang khusyuk, melaksanakan sholat yang khusyuk, mari kita memohon kepada Allah. Sebab yang namanya khusyuk itu hadiah dari Allah, pemberian dari Allah. Pernah Anda sadari bahwa suatu ketika Anda melakukan sholat begitu enaknya. Allahu Akbar. Kadang begitu beratnya ingat bermacam-macam. Begitulah karena khusyuk adalah pemberian dari Allah. Mengkhusuk-khusukkan diri itu berusaha untuk khusuk, belum khusuk maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu kita harus mencari sebab-sebab bagaimana agar kita khusyuk. Yang kedua, lakukan sholat pada waktunya. Bagaimana melakukan sholat pada waktunya? Jangan Anda melakukan sholat di saat Anda misalnya jaga toko. Di saat Anda nunggu HP, nunggu telepon. Di saat Anda nonton apa acara di televisi. Jadi bagaimana sholat itu kita berikan waktu yang khusus. Saya sholat tidak lama, 5 menit, 10 menit. Tapi ini sholat khusus, waktu untuk sholat. Waktu khusus untuk sholat. Coba dibayangkan kalau seandainya kita lagi sholat, kita lagi nunggu tamu. Hmm, baru Allah Akbar tamunya dalam Assalamualaikum. Kira-kira bisa khusus atau tidak? Yang hobi dengan tontonan di televisi, semoga Allah menjaga kita dari menonton sesuatu yang merusak hati kita. Yang biasa menonton misalnya, lihat. Mau melakukan sholat, dia ngambil air wudhu di saat ada pesan yang lewat. Setelah ngambil air wudhu, kemudian masih ngaluk kalungan anduk karena pesan yang lewatnya sudah berlalu, pesannya sudah berlalu, promonya sudah berlalu, acara kesukaannya sudah mulai lagi. Dia nonton di depan televisi. Kemudian setelah ada promo lagi ada pesan yang akan yang lewat, maka dia langsung bergegas mengambil makanan. Setelah itu balik lagi di hadapan televisi karena apa? Acara yang disukainya sudah mulai lagi sambil memasang makanan. Kemudian di saat ada pesan yang akan lewat, maka dia siap-siap takbiratul ihram. Pas promo mulai dia bertakbir Allahu Akbar. Baru satu rakaat lihat promonya habis. Kira-kira bisa khusyuk atau tidak? Jadi kita cari tempat khusus. Jadi kalau ah, mau sholat, khusus untuk sholat. Ah, matikan HP 5 menit. Kenapa sih matikan HP kok susah? Matikan HP, matikan total. Sholat pun kadang dikasih getaran-getaran itu pun mengganggu. Ada kan dikasih getar, Allahu Akbar bergetar di sakunya. Mengganggu kekhusuan. Kita singkirkan sebab-sebab yang menjadikan kita tidak khusus. Yang kedua itu. Yang ketiga adalah pelan-pelan jangan buru-buru tidak melakukan sholat. Sehingga di dalam pendidikan sholat ada mukaddimah sebelum sholat ada amalan setelah sholat ada amalan sebelum sholat ada qabliyah mulai dari wudhu biasakan dengan telat belanjakan buru-buru kemudian sebelum sholat anda jangan langsung masuk sholat anda melakukan sholat qabliyah setelah itu anda masuk sholat jangan buru-buru kalau baca kalau bisa dipotong sehingga membaca surat Al-Quran itu kalau kita al al al al was al faslu khairun min al wasli kita memutus, memotong itu lebih bagus daripada menyambung. Misalnya Pak, Bismillahirrahmanirrahim. Terpotong. Alhamdulillahirrabbilalamin. Rabbil Bismillahirrahmanirrahim. Kita Gimana bisa su. Jadi pelan-pelan. Kemudian setelah Assalamualaikum, jangan buru-buru langsung pergi. Baca dikir. Mbak dia. Itu. Kemudian yang terakhir, renungi ayat-ayat yang kita baca. Atau bacaan yang kita baca di dalam Al-Quran kita renungi. Kata Imam Haddad rahimahullah ta'ala. Kalau belum kita bisa merenung, kalau kita belum bisa merenungi maknanya, mentadaburi maknanya, merenungi maknanya, paling tidak kita mulai dari mengingat lafat-lafatnya. Intinya agar kita hilang dengan sesuatu selain sholat. Misalnya, Bismillahirrahmanirrahim. Kita ingat sin Bis, sin mim, dan seterusnya. Kita mengingat lafat-lafatnya. Maka itu adalah upaya-upaya untuk mendapatkan kekhusyuan di dalam di dalam sholat. Maka ayo kita amalkan, kita praktekkan, semoga kita bisa mendapatkan kekhusyuan dalam solat. Dan ingat, khusyuk di dalam solat bukan menghayal surga dan neraka. Tidak. Jika ayatnya tidak berbicara neraka, kalau kita menghayal neraka tidak khusyuk. Ayat yang tidak berbicara surga kita menghayal surga tidak khusyuk. Akan tapi khusyuk adalah mentadaburi Al-Qur'an, mentadaburi merenungi apa yang kita baca dan itu adalah khusyuk. Semoga Allah memberikan kepada kita khusyuk di dalam salat sehingga kita bisa merasakan kenikmatan di dalam salat. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.